Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia titian kalbu yang dirahmati Dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu Tentunya anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Senang sekali saya Cece Kirani di pagi ini Insya Allah selama satu jam ke depan Tentunya kita akan membahas temanya yaitu tentang KDRT Kekerasan dalam rumah tangga dan insya Allah kita akan membahasnya bersama Ustadz Syahrul saya yang sudah berada di sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kayaknya serem banget ya pagi-pagi udah ngebahas KDRT ya. Mungkin situasinya kali ya. Iya ya, serem banget. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai terus-menerus ya. Iya, jangan-jangan. Makanya insya Allah dengan yang e, menonton tayangan ini ya insya Allah bisa berubah dan insya Allah bisa menjadi suami yang soleh atau istri yang soleha. Ya baik pemirsa, Alhamdulillah kami saat ini sedang berada di Masjid Baitur Rahman, Sukapura, Jakarta Utara bersama dengan para jemaahnya. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat ibu ya? Alhamdulillah, amin. Udah cantik-cantik, kompak lagi Ustadz ya. Masya Allah. Ya baik. Nah Ustadz kalau tadi kita melihat uh, fitinya, ada seorang suami yang menginginkan istrinya untuk memakai jilbab. Tapi karena si istri tidak mau mendengar atau tidak mengerti mungkin, nah sang suami ini menampar istrinya. Nah dalam Islam ini kan istilahnya suami itu pemimpin, imam ya Ustaz ya. Tapi kenapa sih kita sering mendengar ya Ibu ya, tayangan di TV ataupun kita lihat orang KDRT ini makin kesini makin banyak korbannya dan makin banyak suami ini semakin berani dengan istrinya. Sebenarnya menjadi imam yang baik itu di dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Al-Quran dalam Al-Quran Allah berfirman Ar-rijalu kuwamun nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Juga pelindung kaum wanita. Yang tadi kita lihat ada seorang suami nyuruh istri pakai jilbab, tapi ketika istrinya sedikit ada masalah, main tampar, main tempeleng, main cubit, main pukul, jadi deh KDRT. Apa tuh Bu? Ibu seneng nggak digituin? Pukul pakai duit. Kalau pakai duit Bu mukulnya? Kasih sayang gitu Ustaz. Dalam Islam ketika seorang perempuan membantah atas perintah suaminya yang pertama mesti dilakukan adalah memberikan nasihat. Bu. Bu. Nah, istri juga kalau diberikan nasihat mesti dengerin. Jangan bikin kesal suaminya. Sekali nasihat nggak didengerin. Nasihat kedua nggak didengerin. Nasihat ketiga nggak didengerin. Suami pulang, istri belum pulang. Kalau belum pulangnya nelpon nggak ada masalah. Kalau belum pulang ngirim SMS nggak ada masalah. Ini nggak ada kabar. Kesal suami. Suaminya nggak ngerti agama. Main nempeleng, main nampar. Bu, bu. Rasulullah bersabda, "Isnani yu'ajjiluhumullahu al-baghyu wa walidaini." Ada dua dosa yang didahulukan siksanya di dunia. Yang pertama teh adalah durhaka sama orang tua. Yang kedua adalah al-bagyu, berbuat dolim kepada manusia. Perbuatan dolim yang paling... Ah. Kembali lagi di Ketian Kolbu Pemirsa dan kita masih membahas tentang KDRT dan masih bersama dengan Ustaz Sahrusa. Silakan Ustaz, yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah kalau diberikan nasihat enggak berubah juga. Masih juga tambeng, bandel. Ngeyel. <laughs> Yang kedua adalah pisahkan ranjangnya. Dibagi dua ranjangnya Ustaz. Bisa ranjangnya satu ranjang. Hmm. Suaminya nengok ke sana, <laughs> istrinya ke sini. Dan <laughs> nah, bagi istri yang saleha, ketika suaminya mengaku seperti itu, mesti ada pelajaran bu jangan udah amat sama gue pikirin jangan ini malah lu lu buat gue, kalau lu bisa gue juga bisa hancur mata gue seperti ini bu jadi ketika suami menghukum dia nggak melihat kita dalam tidur berarti suami sudah mulai marah cepat cepat aja kita kitanya minta maaf ah, ibu ya, ibu ya. yang ketiga para bapak para suami kalau udah pisah ranjang, juga istri masih bandel, masih tambeng, masih ngeyel, baru pukul. Pukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitan. Nah. <laughs> Itu mah bukan ditampar, bukan digekuk. Itu gemes kali Ustaz yang tadi. Iya. <laughs> Tapi bagi perempuan yang punya perasaan iya. yang sangat lembut, betul. I, itu tamparannya lebih menyakitkan ketimbang tampar beneran. Iya. Gitu hmm, deh. Iya ya, berarti ada tahap-tahapnya nggak langsung kubak gabruk gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, iya. Baik deh, Ibu ada yang mau bertanya silakan. Silakan dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dumroh. Ya. Dari Majelis Taklim Al Hidayah. Saya mulanya Pak Ustad. Katanya nih Pak Ustad ya. Uh, eh, KDRT itu terjadi uh, disebabkan karena latar belakang dari keluarga suami itu keras Terus bagaimana para istri untuk menyikapi hal tersebut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia eh, suami ini punya sifat yang keras, mungkin turun dari keluarganya. Tapi sekeras-kerasnya suami ya kayaknya kalau menurut saya sih kalau sudah menampar itu udah di luar batas Ustaz ya kan kalau rumah tangga gitu ada perselisihan paham tadi saya bilang mesti ada musyawarah dulu ya jangan main langsung gampar-gampar ya gitu Se sekeras-kerasnya gitu bisa nggak sih dengan cara lain kecuali tidak memukul gitu iya tadi kan sudah anda jelaskan ya teh ya nasihati pisah ranjang kemudian pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tapi ada suami yang mungkin bisa dibilang karena faktor keturunan dari ujung-ujungnya keras keras keras keras semuanya keras. Di sini perlu adanya pembinaan majlis taklim untuk para suami. Agar suami enggak buta dengan agama. Jadi kalau suami yang sudah mengaji, kalau dia mukul, ini berarti membuat Allah marah. Membuat Rasul marah. Bu, Nabi bu, ini ditanya nih si Aisyah. Bagaimana sih ahlak Rasulullah? Ahlaknya indah semua. Beliau panggil diriku dengan panggilan Ya Merah. Artinya, wahai istriku yang punya pipi kemerah-merahan. Beliau kata istri Aisyah membantu keperluan istrinya. Kadang-kadang menyapu lantai. Kadang-kadang memerah susu. Kadang-kadang menjahit pakaian. Bahkan bu, ketika Rasulullah Muhammad berpulang ke Ramatullah, datang sahabat-sahabatnya bertanya pada Siti Aisyah. Ya, ya bagaimana kehalak Rasulullah selama hidup rumah tangga denganmu? Mendengar itu, Aisyah nggak menjawab. Eh. Masya Allah. Aisyah bilangnya sambil menarik tempat yang panjang, air matanya menetes dan berkata, ah karena kullu amrihi ajabah. Ah semua perilaku suamiku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam indah menajubkan, indah menajubkan. Ditanya sama sahabatnya, yang mana yang tak menajubkan? Semuanya yang terbayang-bayang Cerita lagi Aisyah, ketika aku sudah tidur malam, aku dibangunkan oleh Rasulullah. Ya Khumairah, izinkan aku hendak sholat malam. Bangunlah sebentar, bayangin Bu. Buat izin sholat malam saja diperlukan izin istrinya. Di sini berhimpun kemesraan. Di sini berhimpun kesetiaan. Iya. Di sini berhimpun penghormatan dan kemuliaan. Subhanallah. Subhan. Jadi jalan keluarnya suruh para suami ngaji supaya dia punya tahu peranan dirinya terhadap istrinya, pada anaknya, pada rumah tangganya supaya nggak terjadi lagi KDRT. Iya. Jelas Bu ya? cuma sayanya yang sering ngaji ibu-ibu, ibu-ibu, para bapaknya. Jumatan doang kali dengan Jumatan doang, ya Allah. Ya <laughs> iya deh. Baik, penanya berikut silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, baik. Dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang Sudarto dari Majelis Taklim Al Ikhlas. Uh, eh, Pak Ustadz, saya mau tanya, bukan hanya suami yang suka marah, istri juga. Saya mungkin mewakili ibu-ibu suka marah kalau kilaf atau karena keadaan, terus mukul anak. Apa itu dosa enggak? Iya. Apa hukumnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tapi memang KDRT itu menyangkut tidak hanya eh, peran istri ya. Kadang anak pun bisa menjadi korban KDRT gitu karena memang eh, kita sebagai ibu rumah tangga capek ibu mungkin dari pagi ngurus anak sampai sore uh, malam bahkan terus kadang suami pula dengan capek pula ya Ustadz ya terjadilah ribut-ribut sampai akhirnya anak pun menjadi sasaran sebenarnya itu kan juga tidak baik ya Ustadz ya ya silakan Ustadz gimana? bukan cuma suami doang yang sering KDRT. Istri pun kadang-kadang KDRT. Malah lebih dahsyat bu, suami lagi tidur disiram itunya. Sama apa? Air keras bu. Ini KDR, KDRT juga. Untuk istri yang begini, saya cuma menyampaikan, andai kata dibolehkan manusia menyembah manusia, akan aku perintahkan istri sujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah berikan padanya. Bu, bahkan Nabi bersabda, ma bahkan Nabi bersabda, bersabda ayuma imratin matat zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Andai kata seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho sama istrinya, Bu. Lihat suami istrinya tuh sejuk. Lihat istrinya tuh wajahnya ceria. Gak pernah terdengar ngedumel-dumel. Semuanya khair, paginya khair, siang khair, malamnya khair. Baik suami, baik istrinya. Istri seperti ini menyebabkan suaminya ridho, maka masuklah istri tersebut ke dalam surga. Masya Allah. Jadi gampang, teh teh mau ke surga gampang, berbakti sama suami. Ibu mau ke surga gampang, berbakti pada suami. Bu, pulang dari sini, cium tangan suaminya. Bilang, bang, gue mau ngomong I love you full bukan lama <laughs> ini gue yang salah gue sering abang pulang air belum ada abang pulang kamar mandi kosong kamar pulang rumah berantakan kadang ada kayak nyap-nyap abang kasih sedikit apalagi maafin nih ya, bang suaminya terharu kadang-kadang ada suami kalau dikerasin makin keras tapi dilembutin makin lembut lihat seperti ini bu ya Allah bu Eno dang bukan lu yang salah gue yang salah endek gue endanya orang Jawa orang aku kalau orang istrinya nangis suaminya nangis jadi berikan bu kelembutan sentuhan pada suami yang keras sudah jadi dengan ibu lembut ibu lembut suaminya jadi lembut lagi. Tapi udah suaminya keras, ibunya keras, makin keras, habis rumah tangga. Betul bu? Eh sasarannya malah anak-anak. Anak-anak yang gak salah malah digebukin. Cuman gara-gara istri jadi maki-maki dasar nih anaknya nih. Pasti kayak bapaknya. Bu, itu berarti ibu berbuat zolim sama anak ibu. Dosa ada anak yang durhaka, ada juga orang tua yang, yang durhaka. Dan balik lagi anak itu titipan amanah. ya Ustaz ya nggak boleh diapa-apain sebenarnya ya. Betul. Cuma kita kebagiannya ngejagain, ngerawat, insya Allah mendidik anak jadi anak soleh dan solehat. Bukan berarti kita sebenarnya menganggap itu anak kita, kita yang buat, kita yang <laughs> buat. Allah yang buat ya iya. Nah Ustadz barangkali mungkin ada sebagian eh, laki-laki uh, atau suami merasa uh, dia sebagai pemimpin. Jadi dalam arti kata dia memimpin rumah tangga dalam arti kata e, menjadi otoriter. Dia menggunakan fisiknya untuk menunjukkan bahwa saya ini pemimpin, saya ini kuasa. Jadi saya harus e, begini, begini, begini. Berarti harus saklek si suami ini gitu. Nah sebenarnya dalam Islam itu kepemimpinan dari suatu rumah tangga itu kan istilahnya kayak tadi ya gitu saling memaafkan menyayangi saling meridokan gitu dan itu pun harus ada ilmunya juga ya Ustadz ya nah bagaimana kita mewujudkan satu rumah tangga seperti Rasulullah SAW yang beliau pun selalu berkata baiti janati nah untuk mencapai baiti janati itu seperti apa Ustadz buat mencapai rumahku surgaku bu baiti janati hmm harus ada suami yang soleh. Iya. Harus ada istri yang soleh. Hmm. Suami sama istri bersama-sama membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Hmm. Bukan cuma suaminya yang bagus, bukan cuma istrinya yang bagus, anaknya pun bagus, banyak. Ya. Suaminya ustadz, hmm. kemana-mana memberikan cahaya. Ya, eh, anaknya nggak terbina. Iya. Anaknya jadi preman. Anaknya pengguna narkoba. Nauzubillah min. Tapi kita cuma orang biasa. Ngaji juga cuma seminggu sekali. Itu kadang-kadang terlambat. <laughs> Tapi alhamdulillah Bu, rumah tangga ibu semuanya sakinah, mawadah, waroma. Anaknya bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nggak Ustaz kiat-kiatnya? Iya. Ibu. Nanti kita akan jabarin lagi kiat-kiatnya seperti apa karena kita mau break dulu nih. Oh. <laughs> karena itu pemirsa jangan kemana mana dan ibu-ibu juga sudah tidak sabar ya untuk bertanya lagi tentunya. Karena itu kita akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami di Titian Kolbu İnşallah.